Jika sholat malam apakah boleh dilakukan berjamaah? Tidak ada. Sholat sunnah jika dilakukan berjamaah adalah boleh-boleh saja. Akan tapi bukan satu kesunahan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad melakukan sholat di tengah malam lalu diikuti oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari kedua ketiga itu kata Imam Muslim ini menunjukkan bahwa melakukan sholat malam eh, Imam Nawawi yang mensyarah Imam Muslim menunjukkan bahwa sholat itu aslinya sholat, biarpun sholat sunat itu boleh dilakukan dengan ber, berjamaah akan tapi bukan sesuatu yang sunnah bukan sesuatu yang sunnah dan akan menjadi baik untuk melakukan berjamaah jika untuk tarbiyah untuk mendidik saja jadi kalau sholat malam sebaiknya tetap sholat sendiri sen, sendiri kalau ter, kalau kita harus melakukan dengan berjamaah tapi tujuannya untuk mendidik anak kita ada yang malas biar ikut-ikut khususnya sholat tasbih kalau sholat sendiri dijamin nggak sholat kalau sholat bareng-bareng kan lumayan nggak capek bareng-bareng nah, itu namanya kalau sholat tasbih kita melakukan berjamaah tujuannya untuk mendidik maka itu bo boleh kalau tidak untuk mendidik hukumnya mubah dan tidak boleh menjadi syiar kalau sudah menjadi syiar maka menjadi tidak diperkenankan kalau jadikan syiar sehingga sholat qobliyah subuhnya berjamaah Allahu Akbar Orang dipikir sholat subuh? subuhnya Mas masalah nanti itu. Jadi tidak. Aslinya boleh tapi tidak boleh menjadi syiar yang pertama. Kemudian tidak sebuah kesunatan. Artinya tidak mendapatkan dua pahala 27. Dua pun tidak. Ya sudah dapat kesunahan gitu saja. Dapat sholat sun, sunnah. Tapi tidak disunnahkan melakukan berja, berjamaah. Ingat bukan sesuatu yang diharamkan. Akan menjadi dilarang kalau menjadi syiar. Itu saja. Dan akan menjadi sunnah jika untuk mendidik. Mendidik. Mendidik anak-anak kita. Kalau bangun malam sendiri dia bakal ngan ngantuk Yona. Salat yang pertama hajat, lanjut ini salat tasbih, maka itu diperkenankan Allah